Taman Cahaya tentang sirah Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman al mufarrafuri hafizahullah taala. Yang lalu sampai di mana terakhir sirahnya? Adan pensyariatan adan. atau ada yang lainnya? Yang terakhir sampai di mana? Yang terakhir sampai persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Antum nggak hadir? Al-mu'akha bainal muhajirin wal ansor Persaudaraan antara muhajirin dan ansor Sudah itu kan? Belum Oh, terakhir adanya Kenapa? Gimana? Iya, sekarang itu persaudaraan muhajirin dan ansor, insya Allah sudah, sudah atau belum? Sudah ya, insya Allah sudah. Jadi sekarang adalah taksisul mujtama'il islami wal ummatil islamiyah, pembangunan peletakan dasar masyarakat Islami dan umat Islam. Sekarang di situ. Persaudaraan Ansar dan Muhajirin sudah kita selesaikan yang lalu. Jadi sekarang kita sudah masuk periode Madinah yaitu periode berdirinya negara Islam dan berdirinya khilafah Rasyidah yaitu yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau penulis kitab ini menyebutkan rahimahullah taala qala syaikhul Musannif rahimahullah taala ta'sisul mujtama'il islami wal ummatil islamiyah peletakan dasar masyarakat islami dan umat Islam kanat hadhil mu'akhatu rabtan baina fardin minal muhajirin wa baina fardin minal ansar bahwasanya persaudaraan ini persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin adalah merupakan ikatan antara pribadi-pribadi dari Muhajirin dan pribadi-pribadi dari Ansor. Mereka diikat oleh Rasulullah SAW dengan persaudaraan yang lalu disebutkan bahwa mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada mengutamakan diri mereka sendiri. Dan bahkan mula-mula <clears throat> mula-mula persaudaraan ini sampai meninggal dunia, sampai terjadi saling waris mewarisi. Namun saling waris mewarisi ini dihapus hukumnya, persaudaraannya tetap dinasah hukumnya. Kemudian wahaitu innal muslimina saru ba'da ijtima'ihim bil madinati ummatan mustaqillatan faqad kanu fi hajatin ila tanzimin ijtima'iyyin Karena kaum muslimin setelah mereka berkumpul bersatu di Madinah mereka menjadi umat yang berdiri sendiri maka tentu saja mereka membutuhkan tandim ijtimai. Tandim ijtimai. Yaitu mereka membutuhkan pengaturan masyarakat yang ada di Madinah. Peng, per, apa namanya? pengorganisir pengorganisir masyarakat di Madinah supaya rapi, supaya mereka tidak kacau balau. Jadi perlu tanding, perlu nizam, perlu tata tertib, peraturan yang mengatur masyarakat di Madinah. Wa ila ta'rifin bil wajibati wal huquqil ijtima'iyyah dan mereka juga membutuhkan supaya mereka mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat supaya jelas. Jadi negara itu harus ada aturannya. Negara kalau tidak ada aturannya maka kacau wa ila ibrazin nuqatil lati taj'aluhum ummatan wahidatan mustaqillatan 'anil akharin dan mereka juga membutuhkan supaya ditampakkan poin-poin yang menjadikan mereka adalah umat yang satu yang berdiri sendiri daripada yang lain. Jadi inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang pentingnya tanzim tentang pentingnya undang-undang dasar yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur masyarakat supaya tidak kacau, supaya tidak kacau. Karena kalau negara tujuannya kita ngangkat pemimpin itu untuk memimpin supaya nggak kacau. Karena kalau nggak ada pemimpin maka akan kacau. Dan pemimpin di diangkat untuk ditaati kalau kita ngangkat pemimpin gak ditaati buat apa? Kemudian kewajiban pemimpin itu membuat peraturan-peraturan dibantu oleh yang lain-lainnya. Oleh sebab itu di dalam negara Islam kita harus taat kepada pimpinan. Kecuali dalam hal maksiat kita tidak boleh taat kepada siapapun. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq. Taat hanya dalam kebaikan saja. Jadi kalau maksiat pemimpinnya tidak ditaati. Kalau tidak maksiat maka ditaati. Selanjutnya, wa kanat fil madinati ta'ifatani ukhrayani siwal muslimin takhtalifani anhum في العقيدة والدين والمصالح والحاجات والعواطف والميول dan bahwasanya di Madinah ada dua kelompok lain selain kaum muslimin. Jadi di Madinah ada dua kelompok lain selain kaum muslimin. Yang kedua kelompok itu berbeda dari kaum muslimin dalam hal akidah, dalam hal keagamaan, dalam hal maslahat dalam hal hajat kebutuhan, dalam hal perasaan dan dalam hal kecenderungan. Jadi ada dua kelompok yang berbeda total dari kaum muslimin, akidahnya beda, agamanya beda, maslahatnya beda, kebutuhannya beda, perasaannya beda, kecenderungannya berbeda. Siapa mereka itu? Wahumul musyrikun wal yahud mereka adalah orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Jadi Madinah itu di sana majmuk. Nah, di sini bagaimana kebijaksanaan penguasa ketika dia memimpin masyarakat yang macam-macam. Masyarakatnya macam-macam berbeda. Bagaimana dia membuat kebijaksanaan. Dan ini dibuktikan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW yang menunjukkan betapa beliau sangat bijaksana. Apa yang beliau lakukan? Fa'aqadan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fima bainal muslimina mitsaqan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat suatu perjanjian di antara sesama kaum muslimin. Ini yang pertama. Jadi perjanjian antara orang Islam dengan orang Islam wafima fima bainahum wa bainal musyrikin. Yang kedua membuat perjanjian antara orang Islam dengan orang-orang musyrik. Yang dikatakan musyrik di sini adalah identik dengan penyembah berhala. Yahudi sebenarnya juga musyrik, tapi mereka punya sebutan lain ahli kitab. Kemudian yang ketiga wafima fima bainahum wa bainal yahud mitaqan akhar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian lagi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Jadi ada tiga perjanjiannya. Orang Islam dengan orang Islam, orang Islam dengan orang musyrik, orang Islam dengan orang Yahudi. Subhanallah. Ini adalah kebijaksanaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang itu keliru besar. Keliru besar. Berarti dia nggak tahu sejarah atau dia pura-pura tidak tahu sejarah. Islam disebarkan dengan rahmatan lil alamin. Sekarang Madinah sudah jadi negara Islam. Kalau beliau menyebarkan Islam dengan pedang, tentu orang-orang kafir dibunuh semuanya. Kalau nggak mau masuk Islam dibunuh, disembelih semuanya. Tapi tidak. Ada perjanjian dengan orang musyrik, ada perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Namun kita nanti bisa lihat dalam perjalanan sejarah ternyata orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi selalu mengkhianati perjanjian. Berkhianat, membuat onar, membuat kacau. Kemudian juga mereka selalu ngerusak. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW marah dan kaum muslimin dan mereka pun diperangi, bahkan mereka pun akhirnya diusir. Kata-kata mereka. Jadi pedangnya mula-mula itu masih dalam sarungnya, tapi yang mengeluarkan pedang itu mereka, bukan Rasulullah SAW Yang membuat pedangnya keluar adalah mereka. Selanjutnya Wa kataba bidzalika kitaban qarrara fihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis akan perjanjian itu dengan satu tulisan yang ditetapkan di dalamnya beberapa hal berikut ini. Jadi perjanjiannya ditulis rapi, ditulis ya. Ini dikenal dengan apa ini? Piagam Madinah ya. Saya terkenal dengan piagam Madinah. Yang pertama-tama yaitu annal al awwal annal mu'minina wal muslimina min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum annahum ummatun wahidatun min dunin nas ini poin yang pertama bahwasanya kaum mukminin dan muslimin dari kalangan Quraisy dan dari kalangan Yathrib kalau Quraisy berarti orang mana orang Mekah kalau Yathrib berarti orang Madinah. Kaum muslimin dan kaum mukminin baik dari Ansar ataupun Muhajirin dari Mekah atau dari Madinah dan siapa saja yang mengikuti mereka lalu bergabung bersama mereka dan ikut perang bersama mereka bahwa mereka itu adalah umat wahidah satu kesatuan berbeda dengan manusia yang lainnya ini keistimewaan orang-orang Ansor dan Muhajirin. Mereka adalah satu kesatuan. Dan siapa saja yang mengikuti mereka ikut jihad bersama-sama mereka. muhajirin tabauhum Dan yang mengikuti mereka. Mereka adalah satu kesatuan berbeda dengan manusia yang lain. Ini keistimewaan mereka. Kemudian adani poin yang kedua wa anna ada atiatihim wa fidaa asirihim bainal mu'minin yakunu hasbal urfis sabiq dan bahwasanya pembayaran tiat tiat itu kalau ada orang Islam yang membunuh orang Islam lainnya itu maka terkena bayar tiat bayar tebusan dan pembebasan tawanan mereka di antara kaum mukminin itu menurut yang telah diketahui sebelumnya. Jadi tetap menurut sebagaimana diketahui sebelumnya. Bayar diatnya, kemudian juga cara menebus tawanan. Wa annahum yansurunal mu'minina fil fida'i wadiyah dan bahwasanya mereka itu menolong orang-orang beriman untuk al-fida' membebaskan budak atau menebus budak dan untuk membayarkan dia saling bantu. Saling membantu untuk memerdekakan budak dan untuk membayarkan dia tebusan. at yang ketiga, wa annahum yaqumuna dhiddal mufsidi wal baghi wal zalimi kayadin wahida Dan bahwasanya mereka semuanya mereka semuanya memerangi para perusak, orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang dolim, seakan-akan mereka itu satu tangan. Mereka bersatu padu, bersatu padu memerangi orang-orang yang suka membuat kerusakan, yang melampaui batas atau memberontak dan orang-orang yang dolim. Walau kana walada ahadihim, walaupun yang rusak itu adalah anak mereka sendiri jadi mereka sama dalam hal ini ya. Orang Islam, orang musyrik dan juga orang-orang Yahudi. Mereka saling bantu membantu memerangi orang yang merusak, yang melampaui batas, yang dolim. Walaupun itu adalah anaknya sendiri, adil. Inilah keadilan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Islam itu adil ya. Kalau dolim ya dolim walaupun anaknya sendiri. Dan ini telah dibuktikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau bersabda, "Wallahi law kanat Fatimatu binta Muhammadin saraqat laqatatu yadaha." Demi Allah, kalau sekiranya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, aku yang akan potong tangannya sendiri. Ini adalah keadilan Islam Salah adalah salah, benar adalah benar. Kemudian ini juga dibuktikan oleh para sahabat, para ulama, Di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau ada masalah dengan Yahudi. Baju besi beliau ada di Yahudi, namun Yahudi itu mengaku miliknya. Lalu dilaporkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada Qadhi Syurah. Qadhi yang dikenal dengan keadilannya. Kemudian Qadhi bertanya siapakah saksinya. Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib tidak bisa membawakan saksi kecuali anak-anaknya. Saksinya adalah Hasan dan Husin, anak saya sendiri. Kata Qadhi Surah nggak bisa. Anak nggak boleh jadi saksi bela bapaknya. Ya tentu dia akan membela bapaknya nanti. Kalau kita gitu saya nggak punya saksi lain. Kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti, berarti baju besi itu milik miliknya Yahudi. Milik Yahudi. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang punya baju besi, tapi karena nggak ada bukti, nggak ada saksi, maka dikalahkan di pengadilan. Yang menang justru Yahudi yang jelas-jelas mengambil baju besi beliau. Ini adalah keadilan Islam. Kemudian Yahudi itu langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi adil ya. Adil, hukum adalah hukum. Ar-rabi' poin yang keempat wa annahu la yaqtulu atau la yuqtalu mu'minun mu'minan, la yaqtulu mu'minun mu'minan bi kafir. Wa la yansuru kafiran ala mu'min. Dan bahwasanya seorang beriman, seorang mukmin tidak dibunuh oleh orang mukmin lain gara-gara membunuh orang kafir. Jadi orang mukmin kalau membunuh orang kafir, maka hukumannya bukan hukum bunuh. Tapi ada hukuman yang lain, ada denda, ada diat dan semacamnya. Tapi bukan dibunuh, bukan kisos. Ini ada di buku-buku fikih ya, termasuk di antaranya di Bulughul Maram yaitu la yuqtalu mu'minun bi mukminin. Apa namanya? La yuqtalu mukminun bi kafir. Orang mukmin tidak dibunuh gara-gara bunuh orang kafir. Ini perjanjian. Dan bahwasanya orang mukmin tidak boleh membela orang kafir untuk mengalahkan orang mukmin. Orang mukmin nggak boleh membela orang kafir untuk mengalahkan orang mukmin. Bahkan ini termasuk pembatal keislaman. Termasuk membatalkan Islam. Jadi orang Islam bela orang kafir untuk memerangi orang Islam. Ini pembatal keislaman. Jadi orang kafir dibela untuk mengalahkan orang Islam, memberi fasilitas dan yang lain-lain padahal dia tahu bahwa mereka orang kafir membantai muslimin. Ini pembatal keislaman. Kemudian poin yang kelima al-khamis wa anna zimmatallahi wahidatun fayujiru alaihim adanahum dan bahwasanya tanggungan yang, yang dibebankan Allah kepada mereka itu satu maka orang yang lemah meminta perlindungan kepada mereka jadi artinya mereka itu sama saling melindungi yang lemah minta perlindungan kepada yang kuat dan yang kuat harus mau melindungi yang lemah kalau memang perlu dilindungi Masya Allah ya ini poin-poin dari piagam Madinah yang ditulis oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya poin yang keenam as-sadis wa anna man tabi'al muslimina minal yahud falahun nasru wal uswatu. Dan bahwasanya orang Yahudi yang mengikuti orang Islam maka dia berhak mendapatkan pertolongan dan dia berhak mendapatkan perlakuan sama. Jadi kalau ada orang Yahudi mengikut orang Islam, maka dia dihukumi sebagai orang Islam, berhak mendapat pertolongan dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang Islam yang lain. Kemudian yang ketujuh, asabi wa anna silmal muslimin wahidah dan bahwasanya perdamaian orang Islam itu satu. Jadi kalau orang Islam itu damai berarti damai semuanya Enggak boleh damai ini saja, yang lainnya dibiarkan perang enggak damai. Enggak. Kalau damai ya damai. Kalau perang ya perang. Jadi mereka itu bersatu dalam suka dan duka. Kemudian poin yang ke ke-8 at-tamin wa anna man qatala mu'minan qasdan yuqtasu minhu illa an yarda waliyul maqtul wa yajibu 'alal mu'minin an yaqumu diddal qatil dan bahwasanya barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja dengan sengaja maka dia dikisos dia dibunuh juga kecuali keluarga orang yang terbunuh itu ridho jadi keluarga orang terbunuh wali orang terbunuh itu ridho untuk tidak dilakukan kisos dan wajib atas orang-orang beriman untuk memerangi orang yang membunuh itu jadi masalah kisosnya itu tergantung kepada walinya si terbunuh. Kalau walinya ridho tidak dilaksanakan kisos ya tidak dilaksanakan. Tapi tetap si pembunuh itu dihukum, ada hukumannya. Kemudian poin yang kesembilan wa annahu la yahillu lil mu'minin an yansura muhditan au yu'wihi. Dan bahwasanya tidak dihalalkan orang beriman untuk menolong pelaku kriminal atau melindunginya. Jadi nggak boleh ya, pelaku kriminal, orang yang jelas-jelas bersalah itu nggak boleh ditolong dan tidak boleh dilindungi. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan anallahu man awa muhditan. Allah atau man awa muhdatan ada dua bacaan. Allah melaknati orang yang melindungi pelaku kriminal. Gak salah ya salah, nggak boleh dilindungi sudah harus ditetapkan hukum atasnya sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah marah ketika sahabat Usamah bin Zaid hendak menjatuhkan hukuman had supaya tidak terjadi kepada seorang wanita. Rasulullah marah. Lalu Rasulullah mengatakan yang tadi kalau putra Fatimah, putri Fatimah aja mencuri, aku akan potong tangannya. Kemudian poin yang ke-10, al-ashir, wa annahum اختلفوا في fi فإن fa inna الله ورسوله Dan bahwasanya apabila terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam satu hal, maka perkara itu dikembalikan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada sengketa, ribut-ribut, salah paham, kembalinya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini benar, selesai kalau gitu. Selesai ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Itu adalah satu perjanjian. Nanti ada lagi di bawahnya. Kemudian ziyadah ala hadzal mitaqi bainal bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam lil muslimin haqqul ukhuwah al-islamiyah fi awqat wa munasabat syatta. Ada tambahan lagi. Tambahan dari perjanjian di atas. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang-orang Islam punya hak lebih. Yaitu mereka punya hak ukhuwah Islamiyah. Dalam berbagai waktu dan kesempatan mereka punya hak ukhuwah Islamiyah. Jadi mereka adalah persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Orang Islam ini adalah satu Kita jangan mengatakan kita Indonesia-Indonesia saja Jangan ngurusi negara lain Oh tidak, orang Islam itu satu Bahkan diibaratkan oleh Rasulullah SAW Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan Yashuddu ba'duhu ba'duh Wa syabbaka faina asabi'ihi Orang mukmin yang satu dengan yang lain ibarat seperti satu bangunan saling menguatkan antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain dan beliau memberikan contoh dengan membuat anyaman di tangannya. Jadi orang mukmin saling bantu membantu. Kemudian juga beliau mengatakan dalam hadis yang lainnya, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun ata'alahu sa'iru jasadi bis wal humma. Perumpamaan sesama mukmin dalam hal cinta, kasih sayang dan kelemah lembutan ibaratnya adalah satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sakit, yaitu enggak bisa tidur dan dia merasakan demam. Jadi kalau ada saudara kita diganggu, kita juga merasa sakit, itu namanya iman iman. Saudara kita di Irak di pantai, kita merasa sakit. Kalau kita nggak sakit sama sekali, ya kita berarti imannya kurang, imannya lemah. Saudara kita yang ada di Palestina di pantai, Palestina terus disikati. Kalau antum melihat berita tiap hari jalur Gaza yang mati berapa, yang mati berapa dibombardir dan mereka nggak punya apa-apa. Mereka negara resmi, negara pemimpin-pemimpinnya ditawan semuanya. Allahu akbar. Maka dari itu, ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimakumullah, kita jangan melupakan dalam doa-doa kita berdoa agar supaya saudara kita kaum muslimin yang tertindas oleh Allah ditolong dan supaya saudara-saudara kita yang berada dalam tawanan itu dibebaskan. Saudara kita dalam tawanan itu banyak, di antaranya di Irak, di antaranya juga di Palestina dan tempat-tempat lain dalam negeri dan luar negeri. Dan kita jangan pula lupa berdoa untuk supaya dibebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Di Irak itu ada yang menyebutkan kaum muslimin yang mati itu lebih daripada 600 ribu lebih daripada 600 ribu jadi pemimpin Amerika yang mau datang itu pemimpin yang berlumuran darah tangannya berlumuran darah. Jadi dia adalah pembunuh berdarah dingin. Belum lagi di Afghanistan yang dibunuh berapa. Afghanistan pernah hujan bom. Kemudian juga baru-baru ini di Pakistan ada madrasah. Madrasah dibombardir. Yang mati 80, semuanya mati. Guru sama muridnya mati semuanya. Ini yang nyuruh siapa? Yang nyuruh ya Amerika. Amerika. Subhanallah. <clears throat> Jadi orang Islamin harus ada ukhuwah Islamiyah. Kita harus sakit. Minimal kita bantu mereka dengan doa-doa kita yang ikhlas. Itu minimal. Selanjutnya, wahabbahum 'ala at-ta'awuni wat-tanasuri wat-ta'adudi wat-takatufi wal muasa wa isda'il khair. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka sesama kaum muslimin di samping ukhuwah Islamiyah agar mereka saling membantu, saling menolong, saling menguatkan, saling mendukung dan saling solidaritas serta saling memberikan kebaikan sesama kaum muslimin. Kalau kita bicara Islam, maka kita nggak usah bicara warna kulit, tidak usah bicara suku dan bangsa. Yang namanya orang Islam itu satu. Islam itu satu hatta samat hadhil ukhuwatu ila a'la qimmatin 'arafaha tarikh sehingga ukhuwah Islamiyah ini menjadi sangat kuat sebagaimana yang pernah dikenal oleh sejarah. Jadi benar-benar orang Islam itu persaudaraannya luar biasa, saling bersaudara. Ukhuwah Islamiyah kalau kita sudah menjadikan saudara kita benar-benar saudara se-Islam, seiman, maka ini lebih daripada saudara kandung sendiri saudara kandung. Selanjutnya, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, wa ammal musyrikun, adapun orang-orang musyrik, fakanu ala wiskilin hiyar, mereka sudah hampir roboh. Hampir mereka itu musnah. Hatta aslamat aghlabiyatuhum ma'a sadatihim wa kubara'ihim. Sehingga mayoritas mereka masuk Islam bersama dengan para pembesar dan para pokoknya. Ya kalah masuk Islam semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Falam yakun fi istita'atihim al-wuquf fi wajhil muslimin. Maka mereka tidak mampu lagi untuk menghadapi kaum muslimin. Tidak kalah dihadapi. Padahal Rasulullah SAW di Mekah berapa tahun beliau di Mekah? 13 ya dihina, dicaci, di apa-apakan sudah Rasulullah sabar. Sekarang sudah Rasulullah punya negara Islam, mereka nggak berani apa-apa. Bahkan mereka masuk Islam satu persatu. Tapi ini baik. Lebih baik mereka masuk Islam daripada mereka tetap kafir. Fa'aqadan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan mereka. Beliau mengatakan, annahu la yuciru musyrikun malan li Quraisyin wala nafsan wala yahulu dunahu ala mu'min wa bidzalika intaha ma kana yukhsha minhum beliau mengatakan bahwa orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak boleh pula mereka menghalang-halangi orang mukmin untuk memerangi mereka jadi orang musyrik yang ada perjanjian dengan beliau itu diberitahu kamu nggak boleh melindungi orang Mekah, tidak boleh melindungi harta mereka, nggak boleh melindungi jiwa mereka. Dan kamu juga tidak boleh menghalangi orang mukmin ketika hendak menyerang mereka. Dengan demikian, maka hilanglah kekhawatiran yang dikhawatirkan terjadi dari orang-orang Mekah. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesama mukmin dan dengan orang-orang musyrik. Dan Insya Allah berikutnya adalah perjanjian dengan orang-orang Yahudi dilanjutkan pada hari Ahad depan saja. Jadi Islam ini agama paling toleran. Hanya saja Islam itu ibaratnya adalah macan yang tidur, jangan dibangunkan. Kalau dibangunkan bisa marah. Siapapun yang memerangi Islam Maka dia itu akan kalah Dan akan rugi Mungkin mereka-mereka yang menyerang negara lain Menyerang akidah-akidah yang lain Itu kalah akidahnya Komunis diserang, komunis hancur Sosialis diserang, hancur Partai Ba'ah diserang, hancur Tapi ketika mereka mau menyerang Islam tidak mungkin Islam itu hancur. Islam ini akidah yang bukan main-main. Islam ini bukan bikinannya manusia. Islam ini adalah agama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang memerangi Islam, memusuhi Islam, itu bakal kecewa, kecewa. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.